melanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala yaitu syarah terhadap permasalahan yang keenam daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah, perbuatan-perbuatan ritual yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Naam, yang mana perbuatan atau permasalahan yang keenam adalah al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Berhujjah dengan perbuatan orang-orang terdahulu baik itu nenek moyang mereka atau mbah-mbah mereka dan semisalnya tidak disandarkan kepada dalil yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa kuffar Quraisy yaqulun dan orang kufar Quraisy mereka berkata ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Perhatikan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak beriman mendakwai mereka akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy? Mereka mengatakan nabi hadza fil milatil akhirah. Eh, kami tidak pernah mendengar ajaran seperti ini. Naam pada ajaran bapak-bapak kami atau ajaran naam orang-orang terdahulu. Ewa. Eh, naam. Kata mereka apa? In hadza illa Tidaklah ajaran ini melainkan apa? hanya saja kedustaan. Jadi Rasulullah dituduh dengan berdusta. Ai masamnya nabi hadza maksudnya adalah kami tidak mendengar dengan ini. enam eh, naam, alladzi ja'a Muhammad maksudnya kami tidak mendengar dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil millatil akhirah. Naam, kami tidak mendengar ya, yang diajarkan Rasulullah itu ada pada naam agama atau ajaran bapak-bapak mereka. Wa dan juga Nah, barakallahu fikum nenek moyang mereka. In hadza illa ikhtilaq, tidaklah itu atau tidaklah ajaran ini melainkan kedustaan. Kadibun. Nah, ikhtilaq atau artinya nah kadibun kata beliau. Fahum wasafu ar Rasul bi annahu kadibun. Maka mereka mensifatkan bahwasannya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kedustaan. Dimana kenapa? Nah, kenapa kok dituduh? Nah, dikatakan dengan kedustaan barakallahu fikum. Kenapa dikatakan dengan kedustaan? li'annahu mukhalifun lima alhi aba'um. Karena ajaran yang dibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertentangan atau menyelisih dari apa terhadap apa yang dibawa oleh nama atau terhadap syariat atau ajaran yang dibawa oleh bapak-bapak mereka. Wa huwa ibadatul ausan yaitu menyembah atau beribadah kepada berhala. Walam yarji'u ila dinin. Kata beliau, walam yarji'u ila dini Nam abihim Ibrahim wa Ismail Nah, dan mereka tidak kembali kepada agama bapak mereka. Ya, Nabi Ibrahim dan Ismail tidak, tapi mereka kembali kepada kekufuran, kesyirikan. Nah, bal raja'u ila makana alihi abahum qariban. Bahkan mereka kembali kepada ajaran yang dahulu bapak-bapak mereka berada di atasnya. Nah, dalam jarak yang dekat, wahum abauhum wazdaduhum. Mereka adalah bapak-bapak mereka dan juga nenek moyang mereka di Makkah, di Makkah min kufar Quraisy min kufari Quraisy dari kalangan orang kufar Quraisy. Fahadi sunnatul kufar. Maka inilah atau maka ini adalah enam sunnahnya orang kufar. Wahadi sunnatul jahiliyah. Dan yang seperti ini adalah sunnah enam sunnahnya atau ajarannya jahiliyah. enam An yahtajju biman sabaqahum minal umam. Yaitu mereka berhujjah dengan apa? Dengan orang yang telah mendahului mereka dari kalangan umat-umat yang ada. Jadi hujah mereka tidak kembalikan kepada para nabi sebelumnya tidak, tapi kepada kepada orang-orang na'am barakallahu fikum yang semisal dengan mereka yang na'am barakallahu fikum sama-sama berbuat kesyirikan. enam terdahulu ya, bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka yang mereka berada di atas kesyirikan. nah seperti itu. Apa kata beliau? Wal wajibu 'alal uqala'i an yanzuru ma ma ma'ar rasul. Nah, yang wajib terhadap orang-orang atau yang wajib bagi orang-orang yang berakal hendaknya mereka memperhatikan kembali, melihat kembali apa yang ada bersama Rasul atau ada apa yang ada bersama para Rasul. Wa yuqarinu bainahu wa baina ma alaihi aba'um. Kemudian mereka membandingkan nah barakallahu fikum antara apa yang dibawa oleh Rasul dan antara apa yang bapak-bapak mereka berada di atasnya. Sama atau tidak itu ajarannya diperbandingkan lagi, dilihat kembali. Lihat tanam, lihat tadiha lahumul haqqu minal batil agar semakin nampak di hadapan mereka Nam kebenaran dari kebatilan akan nampak. Nah, kebenaran itu yang benar itu benar, yang batil itu batil. Amma ighlaqul bab ala anfusihim. Adapun menutup pintu. Nah ambar barakallahu fikum terhadap diri-diri mereka yakulun kemudian mereka mengatakan mana kebalu illa alaihi abauna langsung ditutup pintunya langsung mengatakan tidak memperbandingkan dulu tidak melihat dulu ajaran yang dibawa oleh para rasul namun langsung ditutup pintunya mengatakan apa kami tidak menerima kecuali Naam ajaran atau Naam barakallahu fikum agama yang dahulu para bapak kami berada di atasnya. Wala naqbalu ma yukhalifuhu dan kami tidak menerima ajaran yang menyelisihinya. Fahada laisa min sya'nil uqala, maka yang seperti ini bukan keadaan orang-orang yang berakal. Naam, fadlan terlebih-lebih lagi anil ladzina yuriduna najata li anfusihim. Terlebih-lebih lagi Naam, eh? tentang orang-orang yang mereka menginginkan keselamatan untuk diri mereka. Nah, barakallahu fikum. Tidak tepat seperti ini ya. Nah, jadi seharusnya mereka memperhatikan, nah, melihat kembali, nah dibandingkan antara ajaran yang dibawa oleh Rasul dan juga ajaran yang di yang dahulu di apa? Nah, barakallahu fikum yang diajarkan atau yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau, "Wal an ubadul kubur." Sekarang kata beliau, saat ini, sekarang ini ubadul kubur para penyembah kuburan idanuhu nuhu an ibadatil kubur. Ketika mereka dilarang untuk menyembah kuburan, qalu mereka mengatakan hada alaihil baladul fulani. Ayo. Dalilnya bukan qala Allah qala Rasul tapi dalilnya apa? Langsung ke arah yang lain mengatakan hada perbuatan ini adalah yang dilakukan oleh Naam negeri si fulan. Aywa seperti itu wa'alain jama'atul fulaniyah dan perbuatan seperti ini, ritual seperti ini. Nah, menyembah kuburan ini adalah ritual atau ajaran yang dilakukan oleh jamaah si fulan wa'alaihi kurunun madad Nah, dan barakallahu fikum <clears throat> dan juga barakallahu fikum itu ajaran yang dilakukan oleh generasi-generasi yang telah lalu katanya. Wa ashabul mawalid Idanuhu dan orang-orang yang memperingati naam hari kelahiran itu idanuhu apabila dilarang qila hada bid'atun apabila dikatakan kepada mereka ini bid'ah eh, nah memperingati maulud eh, kelahiran baik itu kelahiran anak kita atau kelahiran nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut mereka mereka tahu naam maulid nabi itu kalau dikatakan ini bid'ah Qalu mereka mengatakan hadza syai'un ma'mulun bihi qablana. Ini sesuatu yang diamalkan 6 oleh orang-orang sebelum kita gitu alasannya walau kana batilan ma'amilu walaupun itu perkara yang batil walaupun itu adalah batil ma'amilu perkara yang mereka lakukan walaupun batil tetap hujahnya ini yang dilakukan orang dulu orang-orang terdahulu melakukan seperti ini Orang-orang terdahulu melakukan seperti ini, mengerjakan ritual seperti ini. Jadi hujah mereka bukan dalil kalau Allah kalau Rasul bukan, tapi apa? Berdalilkan dengan perbuatan orang-orang yang terdahulu. Nah, barakallahu fikum dalam artian orang-orang yang melakukan kebitahan, kemungkaran atau kesyirikan itulah hujah mereka. Naam, naudzubillah ya. Ayo naam. Wa hadza ihtijaju ahli jahiliyah inilah dan ini adalah apa? Naam, hujah yang disampaikan atau hujah yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Falaisal ibratu bima yang jadikan patokan kata beliau, maka bukan yang jadikan patokan atau sandaran adalah perkara atau syariat atau ajaran yang manusia berada di atasnya. Wa inna man ibratu namun hanya saja yang dijadikan patokan atau sandaran bima jaa bihir rasul. Yaitu apa? Eh? Yang dijadikan pelajaran atau sandaran adalah apa? Naam, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna an-nasa yukhti'una wa yusibun karena yang namanya manusia itu itu terkadang keliru, terkadang benar. Nah, tapi lakin majabi Rasul akan tapi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah huwa sawabun qat'an pasti benar. Ya kan Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada kelirunya. Dua-duanya pasti benar. Yang yang menganggap itu keliru berarti dia telah keliru dan berbahaya barakallahu fikum. Kenapa pasti benar? Karena Rasulullah telah, telah menjamin dan juga Allah Taala telah menjamin barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjuknya apa? Tidak sesat, tidak sengsara. Nah, ayat yang sering kita ulang-ulang, "Famanittaba'a hudaya fala yadillu yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya dia tidak sesat, tidak pula sengsara. Kemudian Rasulullah bersabda, "Inni tarikun fiikum amrayn." Semuanya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Nam in tamassaktum ma lan tadillu ba'di. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat setelahku. Kitabullah Nam azza wa jalla sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nam. Sehingga apa? Imam Malik, eh, Malik bin Anas Abu Abdullah, kalamnya sudah kita nukilkan berkali-kali ya, tidak masalah. Kullama takarrar takarrar. Kullama takarrar takarrar. Semakin diulang-ulang, semakin terulang, semakin apa? Semakin menetap dan mantap. Nah, eh, seperti itu. Jadi nggak masalah kita ulang lagi ya. Nah, berkata Imam Nah, Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Nah, Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan apa? Innama ana Basharun. Hanya saja aku manusia biasa, ukhti'u wa usib kata beliau. Aku terkadang keliru, terkadang benar. Nah, fangzuru fi ra'yi, maka perhatikanlah nah pada pendapatku atau pemikiranku. Fakul Fakullama wafaqal kitab bahwa sunnah fakhudhu bih. Selama ucapanku, pendapatku, pemikiranku mencocoki Al-Qur'an dan sunnah maka ambillah. Ya. Sandarannya, sarannya apa sarannya? Syaratnya, syaratnya adalah mencocoki Al-Qur'an dan sunnah Kemudian beliau melanjutkan apa? Wa kullama lam al kitab wa sunnah fatrukuh. Dan selama ucapanku, pendapatku, pemikiranku tidak mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah atau menyelisih daripada Al-Qur'an dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Dikarenakan itu adalah apa? Adalah perkara yang sudah kita pastikan bahwasanya Al-Qur'an itu benar karena wahyu dan As-Sunnah juga benar karena wahyu. Nah, wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi atau beliau sini? Naam kata beliau di sini barakallahu fikum wa habibakumullah. Wal wajib ittiba'u maka yang wajib mengikuti, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian maka ambillah. Dan apa-apa yang Rasulullah larang maka tinggalkanlah. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih, Hadis Nabi Hurairah riwayat Bukhari Muslim apa? Mana haitukum anhu fatanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka ambillah. Naam. Eh, amalkanlah dan apa-apa ya naam, apa-apa yang aku larang dari kalian maka tinggalkanlah dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian menunjukkan bahwasanya wajibnya kita ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum yaitu dengan cara ittiba mengikuti enam ajaran dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, nah maka ikutilah aku kata Rasulullah. Ikutilah aku ittiba' Nah, barakallahu fikum itu bukti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, niscaya Allah taala pun akan mencintai kalian. Nah, barakallahu fikum sehingga ittiba' mengikuti jejak atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu sebab agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kata beliau, "Wallahu lam yakilna ila abaina wa Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan nah urusan kita kepada bapak-bapak kita, tidak pula pada nenek moyang kita. Nah, barakallahu fikum. Walau kana alladhi 'inda al-aba wal ajdad yakfi mahtajna mahtaj mahtajna ila rasul. Kalau seandainya nah ajaran atau nah barakallahu fikum ajaran yang ada di pada yang ada pada bapak-bapak kita dan nenek moyang kita cukup. Nah, niscaya kita tidak berujar lagi kepada para rasul. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, tapi apa? Tapi tidak. Kenapa tidak? Dikarenakan nah yang namanya manusia itu yukhti'u wa yusibun. Yukhti'una yusibun, terkadang keliru, dan benar. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berucap melainkan apa? Wahyu yang diwahyukan kepada ma. Nah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Tidaklah Nah Rasulullah itu berucap dengan hawa nafsu Melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Nah barakallahu fikum Seperti itu Adapun berikutnya insya Allah Ta'ala kita selesaikan pada pertemuan selanjutnya Bi'idnillahi Jalla wa'ala sekaligus kita selesaikan permasalahan yang ke 6 Kemudian berikutnya nanti insya Allah kita akan masuki permasalahan yang ke 7 Bi'idnillahi Jalla wa'ala Nah cukup sekian dulu yang sampai Anda sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semuanya Di dunia sebelum akhiratnya Barakallahu fikum wa hafidhukumullah Subhanakallahumma wa bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin